Taklim, irsyadat. Kalau anak tidak salah pernah membaca, nanti di cross check kembali. Syekh bin Bas itu dalam sehari kalau tidak salah pernah enam atau delapan durus. Di tahun 90-an sebelum itu. Masya Allah. Kita koreksi diri sekarang. Ketika Allah Azza, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih menyebutkan nikmatani malbuna fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal farahu hadis sahih ini itu wahyu dari Allah dan pasti adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berarti apa ya kawan? Berarti apa ya kawan? Barakallahu fiikum. Rasul sudah menyatakan dua kenikmatan. Dua kenikmatan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maghbuna fihi ma katsirum minan nas. Kebanyakan orang itu terlena, terlalaikan, tertipu dengan dua nikmat tersebut. Tidak mampu mensyukuri dengan baik dan benar. Tidak memanfaatkan dengan baik dan benar dua nikmat tersebut. as sihatu wal faruh. Nikmat sehat dan kelonggaran waktu. Hati-hati bab waktu bab sehat. Hati-hati. Di antara salah satu tanda Allah itu jauh dari hambanya. Menjauh dari hambanya adalah syuhluhu fima la yakni. Sibuk orang itu dengan perkara yang tidak ada manfaatnya. Coba Rasul sebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni termasuk baiknya Islam seseorang dengan meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, gak ada faedahnya, la dunia terlebih-lebih akhiratnya. Nauzubillah min dzalik. Makanya bersegera untuk beramal soleh itu solusi dalam menghindari dari berbagai fitnah dan berbagai kondisi yang tidak baik. Antum tahu Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ketika Allah sebutkan ayat sebelumnya tentang berbagai kenikmatan di surga, tentang berbaik kelezatan di surga yang tiada tara yang betul-betul nikmat pada puncaknya di surga. Apa kata Allah? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan itu kenikmatan yang begitu besar dan tiada tara di surga, hendaklah berlomba-lomba untuk beramal soleh. Falyatanafasul mutanafisun. Tahu antum Nafis, nafis sesuatu yang berharga. Seakan-akan kalau kalian mau surga yang demikian nikmat terbesar, fadol. Berlomba-lomba kalian beramal soleh. Itu. Kalau kalian nggak mau berlomba-lomba dalam beramal soleh, kalian larut dengan dunianya, kalian larut dengan amalan yang tidak manfaat, kalian larut dengan maksiatnya oleh bila Ya, mau dapat apa kalian? Minta apa kepada Allah Rabbul Alamin? Ini koreksi total bagi kita ya kawan. Ah, ya, ya, Syekh Robi itu kalau kita bertamu afwan. Biar kita tahu, kita mencontoh beliau. Hafidhahullah, wara'ah. Kita bertamu, pegang kertas. Seringnya pegang kertas. Seringnya beliau. Pulpen. Namun kita ke halukum kef dawa Indonesia gini. Ngobrol. Alhamdulillah gini. Tidak kepingin terbuang waktunya. Koreksi. Nah, Kef antum sehat? Kef dakwah, kef gini ini. Alhamdulillah saya. Ya apa kondisi fulan sekarang? Tanya, fulan sekarang gini. Nah, dia ya, masih tetap sih. Nah, tetap mereka kayak gitulah hubungan dengan orang Hizbin. Oh. Nulis. Koreksi, nyoret, nulis. yang kehilangan detik, bukan menit, detik. Dan itu terjadi pada Syekh Albani rahimahullah. Beliau bilang ke murid-muridnya, bangunkan jalan, anak buatkan jalan dari rumah anak ke maktabah anak, biar cepat anak langsung nggak harus lewat pintu depan, anu keliling, jalan tembus. Oh ya, khair. dibuatkan jalan. Ya, subhanallah, muridnya menginginkannya itu jalan itu ada seninya gitu loh. Lurus, belok kanan, belok kiri kayak gitu loh. Dibuat zigzag seperti itu. Biar apa? Biar nggak jenuh. Selesai saya dipanggil. Syekh, fadl Syekh. Selesai anunya, jalannya. Oh ya. Dilihat, loh. Kok begini? Nah, Syekh. Biar ada nilai seninya gini lah, bongkar. Bongkar. Bikin lurus. Antum tahu aku belok kanan berapa detik? kehilangan waktu aduh. Kiri berapa detik? Rubah. Bukan menit, detik. Dan beliau, afwan, maktabahnya kan lantai dua. Dari lantai satu ada tangga. Tek, tek, tek. Itu membaca kitab segini selesai di tangga. Sampai ulama, salah seorang ulama menulis kitab judulnya Kimatus Zaman. Nilai sebuah waktu ya ikhwan. Kata pepatah Arab, al waktu kazhab ilam tudrik dhab. Waktu ibaratnya emas. Kalau engkau tidak bisa menguasai, memanage waktu dengan baik, zahab. Sirna, pergi begitu saja. Ikhwati din rahimani wa rahimakumullah. Aina nahnu al'an? Di mana kita sekarang? Padahal sesuatu yang pasti. Anak katakan pasti. Siapapun dari hamba Allah yang bersyukur kepada Allah itu pasti ditambah oleh Allah kenikmatannya. Pasti. Allah la yukhliful mi'at. La in syakartum kata Allah. La azidannakum. Sudah pakai lam taukit lagi. Kalau kalian syukur kata Allah akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, niscaya aku tambah kenikmatan. Satu di atas kenikmatan yang lainnya. La azidannakum sudah dalam tauhid ditambah nun tauhid lagi. Bener-bener aku tambah kenikmatan kalian kata Allah. Wala in kafartum inna adzabillah syadid. Namun kalau kalian kufur akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian azabku sangat pedih. Kembali kepada hadis tadi, nikmatani maghbuna ma kathirum minan nas as-sihhatu wal Dua kenikmatan yang ternyata mayoritas manusia kata Rasul banyak terperdaya. Lalai abai nikmat sehat dan kelonggaran waktu. Orang yang bersyukur kepada Allah akan nikmat kita bahas dua nikmat ini sehat dan kelonggaran waktu, dia akan selalu mempergunakan waktu yang Allah berikan, sehat yang Allah berikan di atas taat kepada Allah. Itulah syakir. Gak ada waktu untuk chatting. Yang di chatting apa? Untuk download. Yang di download apa? untuk browsing, yang di browsing apa? Fatwa ulama, fatul. lainin tidak eh. Gak mungkin chattingan itu baik. Gak mungkin download itu baik. Gak mungkin yang dia lihat itu baik. Ketika orang tuanya nangis melihatnya melihat anaknya. Mungkinkah? Yang di download itu fatwa ulama, cetengan-cetengan nasihat, a'immah. Kemudian orang tuanya nangis, dulu ya Allah, anakku kok jadi kayak gini. benar? baik sekali kok, tapi aku gak setuju. Begitu? Nangisnya dia orang tua gara-gara yang dicet, yang Didownload itu adalah perkara-perkara yang tidak baik, bahkan maksiat kepada Allah. Yang membuat dia futur, yang membuat dia lari dari taklim. Sekali lagi, nanti pada sesi berikutnya, Ana terangkan kepada antum, biar tahu korban-korban itu, agar kita jadi perhatian dan betul-betul pelajaran bagi kita kita akan diminta pertanggungjawaban di depan Allah akan tarbiyah anak kita. Sudah maksimalkah kita? Itu yang paling penting. Hidayah biadilah nah. Tinggal kita koreksi. Waktu yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, dibuat apa? Ikhwati fiddin Rahimani wa rahimakumullah di surat Al-Ma'idah Di ayat ke-48 Allah berfirman Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan Walakin liyabluwakum Fima atakum fastabikul khairat Allah Allah menginginkan Niscaya Allah menjadikan kalian satu umat. Tapi tujuannya Allah untuk menguji di antara kalian dari apa yang Allah berikan kepada kalian. Maka kata Allah, berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Berlomba-lombalah dalam beramal soleh. Kata si rahimahullah, badiru ilaiha wa atmiluha fa innal khairat asyamilah likulli fardin wa mustahabbin hendaklah kalian bersegera semua bersegera bergegas-gegas ayat tadi yang kita baca hadis yang kita baca tadi semua bermakna bersegera, berlomba-lomba, bergegas-gegas. Bukan berlambat-lambat, bukan abai, bukan membengkalaikan, bukan. Bersegera. Segeralah kalian kata Syekh untuk menuju kebaikan dan beramal kebaikan. Sempurnakan amalan kebaikan tersebut. Karena sungguh al khairat itu mencakup seluruh yang fardu dan yang mustahab. Min hukukillah wa hukuku ibadih. Kebaikan-kebaikan itu yang mustahab, yang fardu maupun yang mustahab itu baik itu hak-hak Allah berarti kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk mengamalkan dan melakukan ataupun hak-hak ibad ibadullah, hamba-hamba Allah yang lain. Kewajiban kita kepada sesama kita. Segera kerjakan. Berlomba-lomba untuk mengerjakan itu. Ketika kita tahu ini hak Allah, lakukan segera. Ketika kita tahu ini hak orang lain, lakukan. Itu kewajiban kita berarti, lakukan. Saat itu juga ini tarbiyah uluhiyah dan tarbiyah nabawiyah. Dan para sahabat Nabi menerapkan itu. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Sungguh hal ini menjadikan kita betul-betul Kayak kena cambuk. Agar kita betul-betul sadar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika memegang pundak ibnu Umar. Perhatikan ini. Kata ibnu Umar, kata Rasul SAW kepada ibnu Umar, Kun fit dunya ka'annaka ghoribun aw abirus sabil. Wahai Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hendalah engkau hidup di dunia ini ka'annaka ghoribun. Ibaratnya engkau orang asing yang ingin segera pulang ke negerinya. Aw abirus sabil atau sekedar lewat. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam menjelaskan hadis ini, jangan sekali-kali terbesit di benak kalian untuk tinggal di dunia selama-lamanya. Terbesit jangan. Apalagi bercita-cita. Terbesit aja jangan. Karena nggak mungkin. Begitu mendengar sabda Rasul kepada beliau, Ibnu Umar langsung menyatakan, menimpali. Nah, kata beliau, wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah khud min sihatika lima rodika wa min hayatika limautika kata beliau kalau engkau di waktu pagi punya niatan baik punya program baik punya niatan amal soleh lakukan pagi itu jangan ditunda surinya dan ketika di waktu sore engkau punya niatan baik, program mulia, niatan amal soleh, lakukan sore itu jangan nunggu paginya. Cepat-cepat kau manfaatkan sehatmu sebelum sakit menimpamu. Cepat-cepat kau manfaatkan hidupmu sebelum mati menjemputmu. Ya seperti itu para sahabat. Itulah da'bus salihin. Berlomba-lomba dalam beramal soleh. Tidak ada khilaf bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih mulia dari Umar radhiyallahu anhu. Satu ketika Umar bin Khattab inginlah berlomba-lomba. Nah, berlomba-lomba untuk berbuat baik sehingga ya bersaing dengan Umar bin Khattab eh, dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hartanya diinfakkan separuh semua fisabilillah oleh Umar bin Khattab. Abu Bakar mendengar radhiyallahu anhu semua hartanya diinfakkan. Ditanya, kau punya apa? Kok diinfakkan semua? Aku punya Allah dan Rasulnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kondisi mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu an sudah jelas-jelas Rasul sebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Dan sudah dikabari bakal mati syahid. Itu kan wahyu, berarti kan pasti. Tahu antum, tahu antum. Di kedua pipinya ini galeng. Galeng tahu galeng? Galeng ini akibat air mata sering menangis. Masih takut tertimpa kemunafikan. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kaif nahnu? Bagaimana kita? Bagaimana kita? Ini kan pasti Oh, itu kan wahyu. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Umar di surga, Uthman di surga. Ali di surga. So, itu wahyu Allah. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. sungguh yang demikian ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita sekaligus cambuk Ana meyakini antum itu ya kita semua ya jelas-jelas ingin menjadi orang cerdas. Perhatikan di sini. Ana meyakini antum dan antuna. Ayo akhwat wa Meyakini anak Antum antum, antuna ini ingin jadi orang cerdas. Apa ada? Anak wis gak apa-apa jadi orang bodoh. Apa? Ada yang demikian? Anak labas, labas. Atau ahsan jadi orang bodoh misalnya. Gak cerdas. Ada yang demikian? Tidak akan. Tapi ingat. Perhatikan. Berikutnya ini. Nah. Anak husnudon kepada antum. Dan antunna bahwa antum dan antum ini jelas-jelas kepingin jadi orang cerdas. Cerdas menurut syar'i. Cerdas menurut kacamata syar'i. Bukan cerdas menurut awamunas. Karena sangat mungkin berbeda penilaian awamunas tentang cerdas dengan penilaian syar'i, yakni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Mungkin Fulan uh, jenius mulai dari SD sampai S1, S2, S3 dan seterusnya. Nah, nilainya kumlot semua. Apa kata mereka? Cerdas dia kan gitu. Ya apa Apa berani orang yang bilang orang itu bodoh itu? Enggak mungkin. Kenapa kamu kumlot terus mulai SD? Bahkan bukan cerdas lafat yang disematkan tapi jenius. Kan gitu. Fulan, uh, iya, itu juga demikian. Fulan, uh, iya. Coba masih 35 sudah profesor. Nah, makanya Nabi tadi sangat mungkin berbeda penilaian <laughs> orang awam dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang makna cerdas. Nah, cerdas menurut kacamata syar'i seperti hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dari sahabat Syaddad ibn Aus radhiyallahu Rasul menyatakan Al-Gayis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu baru cerdas. Orang yang cerdas itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dana nafsahu. Orang yang hidupnya selalu introspeksi diri. Selalu koreksi diri. Apa yang salah pada diri kita, kita tobat kepada Allah. Apa dari hak-hak Allah yang belum kita kerjakan, kita kerjakan. Apa yang kita tidak tahu tentang ilmu syariat Allah, kita cari ilmu itu. Apa yang memang salah kita dengan sesama kita, kita minta maaf ke saudara kita untuk berbenah. Apa yang memang kita kurang sempurna dalam menjalani syariat ini, cari ilmu agar sempurna. Apa yang memang kita itu salah total ketika dulu kita yakini, kita amalkan, kemudian datang hujah, delil, Al-Quran dan Sunnah yang mengoreksi amalan kita dulu. Kita tinggalkan yang dulu, kita menuju kepada yang benar, yang hak. Apa yang memang hak benar sunnah, mohon kepada Allah agar istiqomah. Itu dalam, itu cerdas. Dan apalagi wa amila lima ba'dal maut. Yang cerdas itu selain koreksi diri muhasabah itu tadi adalah beramal ketika hidup amalan untuk menuju kematian. Amalan menuju akhirat hadza huwa al-kais. Beda nggak dengan mereka? Ikuti mereka atau mengikuti Rasul sallallahu itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa sekarang? Mari kita hidup kita ini penuhi dengan muhasabah. Kullu ibni Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia mesti punya kesalahan. Sebaik-baik kesalahan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. kita nggak paham bab ini, kita cari ilmunya untuk kita amalkan. Dan terus kita beramal untuk mencari bekal akhirat. Sebaik-baik bekal menuju akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cerdas. Wal ajiz kata Rasul, manit taba'a nafsahu hawa wa tamanna Allah Orang yang lemah, orang yang tidak cerdas adalah orang yang hidupnya selalu mengikuti hawa nafsunya. Diperturutkan hawa nafsunya naudzubillah min dalik dan tamanna Allah nanti kalau sudah umur 70 tahun aku akan tobat sekarang mumpung masih muda, tak habiskan usia mudaku. Dengan apa? Dengan foya-foya. Dengan apa? Dengan maksiat kepada Allah. Dengan apa? Dengan dosa. Nanti kalau 70 tahun aku akan tobat. Na'udzubillah min dalik. Nanti kalau sudah punya uang 2 miliar, aku akan infak. Sekarang tak nabung dulu. Oh masih 100 juta? Belum, belum. Cek nanti. Tahu apa? Mau sampai umur 70 tahun. Tahu apa mau mau punya uang 2 miliar? Jangankan seperti ini, Afwan. Dia berharap kayak gitu. Nazar itu pun dibahas oleh para ulama. Nazar itu dibahas oleh para ulama. Di antara pembahasannya, <laughs> orang nazar ini orang pelit. Ini kaumnya ulama ya kawan. Nanti kalau aku sembuh, aku akan sodokoh. Leka sembuh ya apa? Apakah ada hadisnya yang sohih ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa sodoko itu harus sehat? Fatul. Fatul. Kalau sakit nggak boleh sodoko, fatul atau nunggu sembuh baru sedekah fadl kalau ada gak ada ya ikhwan justru yang ada kaulnya ulama salaf barang siapa yang punya niatan baik di saat itu fa'ajil mudhiyahu min sa'atih segera lakukan sekarang yang punya keinginan baik, yang punya keinginan berbuat baik, di kala itu lakukan di kala itu. Ajil. Sebelum terhalangi engkau dengan syaitan. Itu. Berlomba-lomba dalam beramal soleh. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tentu ini semua prinsip utamanya dua. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Yang kita berlomba-lomba, bergegas-gegas bersegera beramal soleh ini adalah amalan yang mengandung nilai ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dikatakan baik oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu alam bisawab. Kita cukupkan pada siang ini. insya Allah taala kita lanjut pada sesi berikutnya biiznillah wa biaunillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa